Pagi ini telah menyampaikan surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas diawali dari ayat ke-67 hingga ayat ke-88. Kemudian diteruskan dengan surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat ke-20. Insya Allah untuk besok adalah kelanjutannya untuk hari Selasa. Surah Al-Ankabut diawali dari ayat 21 hingga ayat ke-69 ya. Surah Al-Ankabut diawali dari ayat ke-21 hingga ayat ke-69. Baik Ibu dan Bapak, kita masih meneruskan tahsin kita masih di surah turbaqoh ya, surah surah kedua. Ini Ibu dan Bapak yang sudah memiliki Quran warna ada di halaman 42 ya ayat ke-254 sebenarnya. Oke, itu ya pasirnya 254 surah kedua suratul Baqarah. Iya. Betul ya sama Pak Hasim. <laughs> Inilah kecanggihan teknologi ya. Saya nanya sama Pak Hasim, Pak Hasim langsung jawab, "Iya, betul." Ya takut 254 ya Pak Hasim. Mhm. Ini kita akan teruskan kembali tahsin kita. InsyaAllah ibu dan bapak bisa belajar di rumah nanti, bisa mengikuti. Itu. uh, <clears throat> untuk CD-CD interaktif, doakan ya. Mudah-mudahan ini dalam proses. Jadi tidak ada tidak ada istilah untuk tidak bisa nanti karena ada dari dasar. Ada CD interaktif, ada CD tutorial, ada VCD-nya, ada di komputer, ada kasetnya. Dan semua itu e, tidak dibisniskan, silahkan diperbanyak begitu ya. Gitu. Jadi untuk ya bisnisnya bisnis dengan Allah saja. Gitu ya, biar Allah yang membalas. Nah, ini. Kita sudah membahas kemarin tentang resumenya ibu-ibu ya. Ringkasan yang ditulis Ibu Erni. Ini ada revisi-revisi perbaikan yang sudah kami terima Ibu. Ini bagus sekali. Uh, dari mulai definisi tajud Majlis talim radikal ya wajda inti nanti ringkasan ini bisa ibu dan bapak dapatkan ya nanti setelah kami adakan revisi seperti tentang hukum alif lam itu ya yang sudah direvisi hukum alif lam ini bisa dilihat di halaman ke 10 11 12 ya tapi ini ada revisi nanti ada tambahan dari e, buku wajib kedua. Sama aja sebenarnya ya. Nah, sama aja hanya e, mungkin di buku kedua itu untuk pengajar lebih jelas. Seperti ini ini dari buku kedua ya kan kita bu punya buku tuh buku wajib pertama hijau, yang keduanya putih. Di, di buku kedua hukum alif lam. Alif lam komaria disebut juga idhar komariah. Itu ada nambahan kita nama wawasan. Oh, Makanya alif lam itu jangan dibaca, ditahan. Dibacanya dilepas. Jangan alhamdu, alhamdu. Jangan bisa. Nah, itu suka ada kol-kol lama aja di lima huruf aja baju di toko toko kot bujadin. Nah ini. Alif lam komariah disebut juga idhar komariah. Terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Komar ya diambil dari kata bulan, komar, bulan. Artinya harus dibaca jelas dan terang. Kita keluar malam hari, bulannya ada enggak? Oh ada, bulannya penuh, bulannya separoh kan ada. Bisa dilihat, bisa dirasakan, itulah alif lam. Beda nanti dengan alif lam samsiah. Alif lam samsiah itu ini matahari udah keluar apa belum? Mau oh, belum masih gelap, makan mendung, mau hujan kan gitu. Gak usah lihat mataharinya. Paham gak maksudnya? Ah, mataharinya ada gitu. Dirasakan tapi tidak dibaca gitu, tidak dilihat. Eh, sama ini ini personifikasi. Ungkapan ini uh, ada logika berpikirnya. Jadi kalau bulan ya ada dan dirasakan, dilihat. Kalau matahari ada tapi tidak nggak usah di, nggak usah dibaca gitu. Jadi ini ini uh, penyamaan penyamaan ungkapan aja. Jadi gitu ya. Nah ini. alitlam komaria disebut juga idhar komaria terjadi apabila lam ya, ini lam atau alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Yang 14 itu ya. Eh, Ibgi hajaka wahopakima Komariah diambil dari arti kata bulan. Artinya harus dibaca jelas dan terang. Laksana memandang bulan. Itu jelas. Ada bulannya ada, ada bulannya enggak ada. Nah, bulannya <laughs> itu ya. Nah, ini. Izhar artinya harus dibaca jelas. Dalam penulisannya, huruf alif lam komariah memakai tanda sukun pada huruf lamnya. Karena ada tanda baca, maka dibaca. Itu alif lam komariah. Sedangkan alif lam syamsiah disebut juga idgom syamsiah. Ada yang menyatakan idgom syamsi, idgom komari, komariah bulan, ya apa ajalah kayak nama orang Ibu Komariah, Ibu Kokom, Ibu Samsia, Ibu Sam. Nah, <laughs> itu kan. Alif lam Samsia disebut juga idgom Samsia. Terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf Samsiah. 14 kan? Tasadal zal ro zai sin shin sad za lam nun. Samsiah diambil dari arti kata matahari, syamsun matahari. Karenanya harus dibaca dengan samar, laksana memandang matahari. Disebut idgom karena suara alif lam ini diidgomkan atau dimasukkan ke dalam huruf samsiah yang ada di hadapannya. Apa akibatnya? Akibatnya huruf alif lam menjadi hilang karena ditukar dengan huruf samsiah tersebut. Dalam penulisannya, huruf alif lam samsiah menggunakan tanda tasyid pada huruf samsiahnya. Jadi tidak di atas alif lamnya tidak ada apa-apa kecuali nanti e, bacanya di wakof ya. Nah itu an-nasu kan gitu. Jadi di alif lamnya tidak ada tanda apa-apa, tetapi setelah alif lamnya ada huruf yang bertasjid. Huruf yang bertasjid itu itulah huruf samsiahnya. Ini. Dalam penulisan, huruf alif lam samsiah menggunakan tanda tasjid pada huruf samsiah yang berada di depan alif. Hal ini sebagai tanda bahwa bunyi alif lam hilang karena diidgomkan kepada huruf tersebut. Tentang alif lam komari, alif lam samsiah di buku wajib kedua warna putih bisa dilihat di halaman 110 dan halaman 111 tentang hukum alif lam. Mas. Hmm, itu ya operatornya ya, keluar lagi. Nah ini. Halaman keduanya hukum nun bersukun. Nah ini kalau di buku wajib pertama kan hukum nun mati sama saja nun mati nun bersukun podo baik sama <laughs> itu ya. Nah, hukum nun bersukun atau nun mati atau tanwin. Nah ini ya. Nun bersukun adalah huruf nun yang bertanda sukun. Dikenal pula dengan sebutan nun mati. Apa maksudnya? Maksudnya huruf nun yang dalam keadaan mati atau bersukun. Nun bersukun akan selalu nyata keberadaannya dalam bentuk tulisan, pengucapan, wasol maupun wakof. Sedangkan tanwin, tanwin merupakan tanda harokat rangkap dari fathah, kasroh maupun domah. Fatah itu garis di atasnya dua, kasroh garis di bawahnya dua, doma garis di atas ada kepalanya dua, itu balik-balik itu ya. Jadi tanwin merupakan tanda harokat rangkap dari fathah, kasroh maupun doma. Bedanya dengan nun mati adalah tetapnya tak terdengar dalam pengucapan dan wasol tapi tidak dalam penulisan maupun wakaf itu bedanya itu ya jadi tanwin merupakan tanda harokat rangkap dari fathah kasroh maupun domah bedanya dengan nun mati adalah tetap nyata terdengar dalam pengucapan pada wasol tapi tidak dalam penulisan maupun wakaf belum jelas ya nanti dijelaskan nah ini ada empat hukum terkait dengan nun bersukun, nun mati, dan tanwin ini. Yaitu yang pertama idhar halki. Idhar jelas, halki tenggorokan. Kenapa? Karena nun mati atau tanwinnya bertemu dengan huruf-huruf halki, huruf-huruf tenggorokan. Aha, ho, agoha. Hamzah, aha, ho, ain, rin, ha. Aha, ho, agoha. Itu enam huruf idhar. Idgom, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu atau melebur idgom ini ada dua, dibagi dua. Dalam hukum nun mati atau tanwin ya. Nanti ada idgom yang lain. Idgom lam mati, idgom mim mati. Ini bahasanya idgom tentang nun mati atau tanwin. Idgom dibagi dua. Ada idgom yang disertai dengan dengung. Itulah idgom bi guna. Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf sesudahnya. Disertai dengan dengung dan ditahan. Sedangkan idgom bila guna memasukkan tanpa dengung. Dileburkan, dimasukkan tapi tidak dengan dengung dan tidak ditahan. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga terkait dengan hukum nun mati bersukun nun mati atau tanwin ini adalah iklab. Iklab ini memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya kepada bentuk lain. Iyalah nun mati. Makanya nanti nun mati ketemu ba, dia nun matinya kalau di Quran berwarna, warnanya oranye. Setelah nun mati ada mim, mim kecil warnanya hitam. Jadi bunyi nun matinya berubah. Nah, ini benar, memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya. Asalnya nun berubah menjadi bunyi mim mati. Asalnya nun mati jadi mim mati. Itu itu iklab ya. Sedangkan ikhfa samar atau tertutup dari huruf-huruf sisa dari hukum sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi bunyi nun mati atau tanwin kan bunyi n disamarkan menjadi huruf menjadi ang gitu antara huruf e, antara bunyi nun mati dan huruf sesudahnya itu disamarkan min jadi mil samar itulah ikhfa nah, idhar idgom dan iklab nah ini nah tentu huruf-huruf ikhfa ini adalah sisa ya sisa dari hukum sebelumnya idhar kan 6 idgom 6 hurufnya 6 tambah dua belas iklab satu 13. Nah, 28 dikurangi 13, sisanya 15. Nah, itulah huruf-huruf ikhfa. Itu dulu ya. Bahasan kita ini dalam rangka mengoreksi ringkasan yang Bu Erni tulis. Bagus. Jadi kita upayakan nih buku wajib pertama hijau daun, nih buku wajib kedua putih. Ini ringkasannya, resumenya. Ya barangkali dengan demikian kita uh, akan lebih paham. Karena kita sadar saya kalau memahami suatu masalah itu kadang-kadang kita beli buku dua sampai tiga macam. Karena bisa jadi di buku yang pertama kita belum jelas. Buku kedua udah lumayan, buku ketiga baru lebih jelas gitu. Inilah yang maknanya belajar itu harus banyak guru tuh itu. Kadang-kadang dari guru yang pertama tuh uh pinter sekali ilmunya selangit, tapi kita nggak ngerti, nggak paham. Mas Jaka mohon ininya ya dinyalakan. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi kenapa kalau sama muridnya malah kita ngerti dulu kan kita? Makanya kan kalau di kampus itu ada asisten dosen. Kita nggak ngerti sama dosennya, orang profesor, dokter, gelarnya juga orang pinter ilmunya ah, tapi kalau dia kuliah kita nggak ngerti apa yang dia ngomong bukan karena profesor dokternya yang nggak pinter kitanya mungkin belum sampai dengan ilmu dia jadi kalau profesor dokter itu ngajarnya itu dianggap mahasiswanya itu kayak dia sudah sepinter dia ngajarnya itu cepat-cepat ya, dianggapnya ngerti aja. Tapi kalau dengan asisten dosen atau dengan teman kita ngajarnya pelan-pelan. Ini apa sih maksudnya? Kita bisa nanya kayak gitu ya. Baik, tahsinnya dilihat surah kedua masih surah ke Al-Baqarah ya. Ini banyak yang berharap kelanjutan jadi surah Al-Baqarah. Jadi kasetnya baru ayat 1 sampai ayat 169.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 Kalau berhenti di situ, Al-Hayyul Qayyum. Gitu. Jadi tergantung kebiasaan baca. Kalau e, dihafal itu, kalau dirubah nanti hafalannya <laughs> jadi berubah. Jadi kalau memang biasa ngapal begitu, nggak apa-apa. Kalau biasa ngapalnya dilanjutin, kayak gini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm Lahu ma fis samawati wa ma fil ar Arp, pokok isyarah ya, jangan fil ar. Salah, nggak ada artinya kalau fil ar. fil ard. Ada bad di ujung lidah. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi ilmi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء A-nya jangan dibaca, kan dihentikan. Kan jadi mad wajib itu kalau diteruskan baru. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arb wal arb ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Coba ya dari atas lagi. Ingat ya. Ini Quran berwarna ini insya Allah pinter. Kalau belum pinter juga berarti harus di, di, di rukiah dulu. Uh, kita sudah mulai ya. Di tiap tempat kita ngaji di rukiah. Lumayan ada hasilnya lah ya. Hmm, yang biasanya nggak konsentrasi baca Quran jadi konsentrasi. Itu. Karena dibangunkan. Orang yang tertidur ditepuk, ditepuk ininya pundaknya kayak hipnotis aja. Pak bangun Pak, bangun.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 Banyak orang yang baca la ikraha fiddin bukan. La ikraha fiddin. Tuh, ini bagusnya Quran berwarna. Jadi yang orang-orang ketahuan. Lompat aja. Jadi jangan dibaca berapapun hurufnya, setiap yang orang lompat. Tuh. Jadi dari fi langsung ke dal. Tuh. La ikraha fiddin. Kode, tuh kan oren. Jangan dibaca jadi kod. Ya, itu idrom sen kan ya, ada ben kata mutawasilin gitu. Ada yang bilang ini muta mutakoriban. Jadi itu enggak apa-apalah. Yang penting yang penting pokoknya setiap yang orang nggak dibaca tuh. Jadi qad qad tabayyana ar minal ghay minal ghay. Gitu. Kenapa kok? Karena hurufnya bertasdid bersisa itunya. Jadi bukan minal go minal goy, minal ghay. Famai tuh, oren kan? Orennya enggak dibaca langsung ke iya. Ini bagusnya Quran berwarna. Semua akan bisa membaca. Hanya memang kalau kalau ada sedikit ini harus keberanian. Nah itu keberanian itu datanglah ke talim, dihentak-hentak dulu, dirukiah dulu. E, karena kadang-kadang untuk mengucapkan huruf itu kita kurang pede. Biar pede dulu gitu ya. فَمَنْ يَكْفُرْ الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع alim. Ain. Alim. Nih, ingat Allah itu walinya ya. Waliyul ladina amanu. Walinya orang-orang yang beriman. <clears throat> waliyul ladina amanu yukhriju tuh yukhri يخ yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur Allah walinya orang-orang yang beriman mengeluarkan, mengajak dari kegelapan kepada cahaya, kepada hidayah. Sedangkan orang kafir dari cahaya kepada kegelapan. Iya toh? Tontonan-tontonan sekarang kan banyak menjadi maksiat. Banyak membuat putra-putri kita lupa terhadap Quran dia cingkrak, dia cingkrak, dia joget. Sementara mana, kapan dia baca Quran. Padahal dia mengaku dirinya muslim, muslimah. Berapa ayat yang dibaca. Berapa surat yang dipahami. Allahu Akbar. Nah ini, semakin jauh dari hidayah. Makanya pantas tak henti-hentinya musibah terjadi di negeri ini. Banyak orang yang Islam tapi belum belum memahami, belum mengamalkan. Nah, kita mari belajar dari mulai membacanya, tajwidnya, kemudian nanti kita belajar terjemah perkata untuk memahami barangkali putra putri kita tidak terlalu salah karena memang mungkin mereka tidak memahami awalnya karena mereka tidak di, tidak ditanamkan akidah, tidak diajari ini loh Quran, seperti ini dalam Quran. Mereka tidak tahu, dipikirnya Quran itu hanya bacaan biasa. Nah, inilah tugas kita ya mengajak mereka, kasihan mereka. Mereka malam-malam, mereka cingkrak-cingkrak, mereka hafal bait demi bait lagu. Tapi tidak ada yang hafal bait demi bait, ayat demi ayat dari Quran. Allahu Akbar. Baca sepatihah pun dia nggak bisa. Baca surat-surat pendek pun dia nggak bisa. Bagaimana dia mau sholat? Padahal sholat itu bacaannya itu. Diterimakah sholatnya kalau dia sholat? Kalau bacaannya tidak ada, tidak bisa. Nah ini ya tugas kita. Kita jangan terlalu menyalahkan mereka juga it, kita juga mengadakan introspeksi diri kita. Barangkali kita sebagai pengajar, kita hanya terfokus dengan silabus-silabus yang ada. Tapi tanpa bagaimana caranya nih anak nih bisa bisa bisa memahami ajarannya. Kita terlalu dengan dogma-dogma, dengan teori-teori. Tapi dengan prakteknya kita kurang. Padahal Rasulullah banyak praktek daripada teori. Rasulullah belum berkata kalau dia belum melaksanakan. Itu bedanya ya. Kalau kita pinternya ngomong ngomongnya pada pinter, kelakuannya mah ayah. aya. Nah ini mari mari ya, kita tidak mau nunjuk orang. Diri kita aja lah. Diri kita dulu, lingkungan kita, keluarga kita terdekat, keluarga dia ya, RT, RW, tak terus. Tapi kalau nggak ada yang mengajakkan kuntum khair umat. Kita sebagai sebaik-baiknya umat. Ya, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Kita teruskan ya. Kalau Allah mengajak ke, dari kegelapan kepada cahaya terang, tidak ya? Kalau orang-orang kafir dan togut itu mengeluarkan, mengajak dari cahaya kepada kegelapan. Dari hidayah kepada kesesatan. Itu Allah Akbar. Tahu kita, tapi kok diikutin? Masya Allah ya. Nah ini begonya kita. Tahu itu hidayah, tahu itu itu yang salah, tapi kok kita mengikuti yang salah uh, yang bikin sinetron, bikin cerita, bikin film kan benar. Benar dalam artian ambil yang baik, buang yang buruk. Tapi kenyataannya dari sinetron-sinetron yang ada, dari film-film yang ada, umumnya yang buruknya yang diambil, yang jahatnya malahan yang yang baiknya nggak diambil, itu kan? Itu seperti itu. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Tuh, mereka itu sahabat-sahabat yang akan menemanimu di neraka dan kekal di dalamnya. Allah Akbar. Orang nggak ngerti dia baca-baca, digelak-gelik, dilaguin. Orang artinya nggak ngerti ya biasa-biasa saja tidak berbekas. Coba kalau satu ayat ini direnungkan aja. Ya insya Allah lah ya kita akan hidup akan benar. Jadi hanya Allah, Quran dan hal hadis lah yang jadi tuntunan kita. Bukan orang-orang kafir yang mengajak kepada kebatilan. Dari cahaya, dari hidayah kepada kegelapan. Allahu Akbar. Insyaallah ya. Nah, kita mulai bangun, makanya dibangunkan nah, Rabu dan Kamis indeks Quran. Ada juga Pak Ari, saya nggak bisa baca Quran yang panjang-panjang nanti kita carikan solusinya ya. Mungkin hari hari Minggu kita surah surah pendek lagi ya. Sabtu Minggu surah pendek gitu ya. Hmm, Jadi Amma. Baik itu dulu ya. Uh, besok kita teruskan ya Pak Hasim 257 tak tandai Pak Hasim sih? tahu juga. Eh, ini pentingnya watawasobil sobil hak watawa sober ya, saling mengingatkan. Sekarang ya, kami berikan kesempatan ya untuk Ibu. Untuk morotal Ibu, Bapak hari Selasa surah Al-Ankabut ayat 21 sampai 69 ya. morotalnya Dan Ibu dan Bapak yang punya waktu sebentar siang nanti saya ada di Masjid Al-Hidayah terbuka untuk umum dan gratis tinggal duduk <laughs> aja ya Ya kalau mau nyumbang masjid mah ya di WC umum aja pipis kita bayar seribu. Nggak ada kembali ya <laughs> disuruh pipis lagi. Ya nah kalau kita masalah di masjid ya sumbang kan ada keropak-keropak masjid. Ya masukin lah berapa gitu ya. Tapi biasanya cari yang recehan. Nah ini. Nah itu. <coughs> ya. Jadi sebentar siang saya ada di Masjid Al-Hidayah di hmm, Gedung Multika ya. Jadi dari Mampang Perapatan maju sedikit ada pom bensin, nah, Perapatan, Bluebird, nah ada <laughs> situ sedikit ada gedung Multika di Masjid Al Hidayah, ya. Tapi waktunya memang nggak begitu banyak dari habis zuhur sampai jam 1. Tapi ya cukup efektif karena di situ kita e, mulai tadarus. Ya mulai belajar dan mulai dirukiah. Jadi yang ingin dirukiah silakan datang aja, ya. Rukyahnya kita rukyah untuk pinter membaca Quran. Buktikan. Banyak orang yang berhasil. Bahkan di Depok itu Ibu Sri ya. Eh, dengan sugesti, dengan keyakinan kepada Allah. Bahwa Quran itu syifa, obat. Dan Allah yang akan menyembuhkan. Kita ikhtiar. Alhamdulillah. Bu Sri sudah mulai bisa jalan. Terus ya Bu ya. Terus, terus di, dilatih. Karena sebetulnya kalau kita bekas luka, bekas apa gitu kan Eh, bekas tabrakan kaki kita tuh mau jalan tuh susah. Nah ini ini sugesti kita kata dokter kan dilatih. Nah itu dilatih terus percaya pasti bisa pasti bisa <laughs> gitu ya jawabannya. Jadi ya, dokter kan memberikan sugesti seperti itu. Dan insya Allah bisa jalan lagi. Baik ibu dan bapak yang ingin mencoba di 85904785 eh, untuk surah lanjutannya ya. Nah, silahkan Ibu, suratul Baqarah, surah kedua, ayat 258-nya. Nah, yang ada yang ingin saran, kritik, atau ingin bertanya apa deh, silahkan ke 0812 828 7881. 0812 8287881. Tapi jangan telepon kalau sekarang, SMS aja. Kalau telepon saya nggak bisa ngangkat. Yang saya angkat telepon ini. Assalamualaikum. Eh. Baik, dicoba lagi silahkan ya. Di 85904785. Nah, 258. Ini silahkan Ibu yang Ibu Joko ya. Ini, bisa merasakan kan betapa mudahnya, betapa enaknya belajar pakai Quran berwarna. Tapi itu tadi kalau nggak ada pembimbing mah ah sama aja. Teori setinggi sebagus apapun kalau nggak ada gurunya mah nggak belajar susah tetap aja gitu ya. Tetap gitu ya. <clears throat> Makanya teori yang baik kan teori dulu kita di kampung. Pak Kiai itu Pak Ustadz nggak teori macam-macam. Itu belajar belajar aja, cuman belajarnya kan tiap hari, tiap malam. Makanya kita pinter, <laughs> gitu ya. Karena tiap hari belajarnya. Sementara kalau kita ini kan kadang-kadang pengajian seminggu sekali. Nah ini, cobalah membiasakan untuk tiap hari. Di antaranya ya tiap pagi dengerin, sore, malam di, diulang-ulang lagi melalui kaset CD-nya ya. <clears throat> diulang lagi belajar. Baik ayat 258 ya. Yang ingin mencoba di 85 90 Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi ha ha ha matobi itu ketemu huruf bertasdid. Makanya kalau nggak ngerti matobi tidak akan pernah ngerti mad madan itu karena dasarnya matobi itu. Matobi ketemu huruf bertasdid jadi mad lajim musakal kalimi halaman 40 nomor 5. ألم ألم تر إلى الذي حاج إبو حاج إبو كده إيه حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله أن آتاه الله الملك ملك Gitu ya. Dengan mulka, mulk. Jadi jadi wakaf isyarah juga. Karena setelah lam mati ada kaf dimatikan juga menghentikan bacaan. <clears throat> Kita ulang ya. Alam alam tara ilal allazi hajja ibrahim fi rabbih an atah Kenapa berhenti? Napasnya enggak cukup. Gitu ya fi fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت uh, ada kola kadang-kadang orang walaupun ada wakofla tidak ngulang. Tapi kalau ingin sempurna ngulang ya enggak apa-apa, ya. Yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Qala qala ana. Tuh, ananya yang berarti saya kata Nabi Ibrahim saya. Ya ditandai dengan uh, di Quran berwarna ini warna warna alitnya peyang tuh, peyang oren. Itu, di atasnya ada sukunnya itu. Jadi ana mutakalim wahda yang menunjukkan artinya saya tidak dibaca panjang. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim. Gitu ya. Qa, qa matobi. Tuh, setiap yang panjang, yang hijau panjang tuh. Ro itu mad asli, hi mad asli. Masalah kosir ada oh, bukan karena itu bukan di hadomir. Qala qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha. Gitu ya minal minal masyriki fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qawmaz zalimin nih delapan kita teruskan ya 259 nih Pak Hasim jadi ke 259 aja ya nih ini ada gangguan. Auka matobi kan, tapi nggak jadi panjang karena oren tuh. Kenapa? Karena setelah matobinya ketemu alif lam. Auka allazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبس لبس إذا لبستانيا لبست أجلس susah memang لبست قال لبس قال لبثت يوما أو بعض يوم tesak ya قال كم Kalau ingin nggak mau susah, qala kam labis qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ولنجعلك ولنج Kepala sugro ya ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نعشزها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما Falamma tab ya, falam fa gunnah dan matobi ya. Falamma falam gitu ya, itu. Falamma tab falamma tabai tabai. ya. Falam فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلم فلما فلما تبين له قال قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ya فلما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Kalau bacanya makronya harus kena agak-agak ribet. Kalau cepat mah sekedar bisa aja. Ini pasti sampai 260 nih ya. <clears throat> وإذ قال إب وإذ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ما شاء الله Ya Allah, bagaimana saya bisa beriman, saya bisa yakin, bisa hati saya teguh. Coba berikan, bagaimana yang hancur itu bisa kembali lagi. Ambillah burung, potong empat-empat, satu burung disimpan di gunung ini, potongannya. Potongannya rumpun gunung itu, gunung itu, di empat tempat. Lalu panggil, dipanggil lah burung itu jadi yang tadi sudah dipotong empat itu hidup kembali. Itulah kuasa Allah ya Masya Allah. Ini. Jadi keraguan itu ternyata Nabi Ibrahim ini dalam dalam menemukan akidahnya, tauhidnya kepada Allah eh, banyak bertanya dulu. Ini barangkali ahli filsafat-filsafat sekarang kan gitu ya. ya. Di Allah? Seperti apa Allah? Makanya kalau belajar filsafat kalau ini jangan kalau nggak siap iman ya bisa-bisa hancur. Jadi harus dikuati dulu akidahnya dulu. Kayak Imam Syafi'i, eh, Imam Ghazali setelah syariatnya, pikirnya, pemahaman Qur'annya dipahami baru dia berfilsafat gitu kan, bertasawuf. <clears throat> Ini. Qala fakhul qala fakhul arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabal ثم جعل على كل جبل منهن جزء جزءا kalau dihentikan jadi mad iwad juz'a Nanti kalau selesai bacaan, kita sertai baca Quran terjemah perkataannya. Kita uh, ingin menghabiskan bacaannya dulu ya, mohon bersabar. Bacaan karena penting. Karena inilah bedanya Quran dengan koran. Kalau Quran bacanya aja sudah dapat pahala. Kalau Quran dibaca baru dapat informasi. Tapi kan kita tidak sebatas pahala dong. Kita ingin tahu isinya. Iya betul. Tapi bacaannya kita perbaiki dulu. Tahsin. Setelah bacaannya bagus kita nanti ulang lagi. Eh, sambil dibaca. Sambil di, diterjemahkan. Gitu ya. Bagus ini cerita bagaimana kegalau, kegalauan. Eh, kerisauan dalam berakidah eh, Nabi Ibrahim. Bagaimana saya bisa bisa tahu bagaimana bisa yakin hati ini? Apa mungkin yang mati itu bisa hidup kembali? Ya sudah, ambil burung satu, itu ya Allah ya, potong-potong jadi empat. Kamu simpan di tiap gunung gitu ya, empat gunung. Nanti kamu panggil burung itu. Dipanggil burung itu datang nyamperin. Allah Akbar. Maha besar, maha benar Allah ya dengan segala firman-Nya. Itulah sadaqallahul azim. Katanya bid'ah sadaqallahul azim ya. Ya itulah itu kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. <clears throat> Kita membenarkan. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 8287881. Jangan sungkan ya, karena saya yakin dari saran, kritik, keinginan, kemauan ibu dan bapak, jadilah maju pengajian kita ini. Kita tidak bergelik dalam makna, tidak bergelik dalam baca. Karena ada orang yang terjemah sampai terjemahnya bahasa Indonesia, Arabnya nggak pernah dibaca. Ada yang baca terus, tapi terjemahnya isinya nggak pernah. Nah ini kita kita kombin, kita gabung. Walaupun sana sini ada kekurangan itu pasti, karena yang sempurna itu hanya Allah. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Ta'ala, jika salah satu golongan berlaku aniaya kepada lainnya, maka perangilah yang aniaya itu sampai ia kembali mentaati perintah Allah. Surah Al-Hujurat ayat 9. Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Radio Sayuman